mengikuti contoh yang sudah ada semua tanpa terkecuali menyerukan kepada hal yang sama namun kenyataannya adalah dalam masyarakat kita dalam praktek tidaklah mengikuti seruan imam bahkan yang diikuti adalah tokoh agama yang ada dalam masyarakat di mana seorang itu berada kemudian kata guru atau sunnah guru lebih mereka kenal dan sampai-sampai berdampak kepada membuang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah sikap yang terjadi pada sebagian dari umat Islam yang mana mereka itu adalah sadar atau tidak mereka telah menabikan ulama sehingga kata ulama lebih penting dan lebih berharga bagi mereka dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari komunitas atau jamaah atau masyarakat tergantung tempatnya seperti di Indonesia atau di Asia Tenggara orang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i namunlah tidak diikuti dalam masalah yang beliau jadikan pegangan terutama sekali dalam masalah akidah dan yang lainnya banyak dari umat Islam meninggalkan akidah Imam Syafi'i dan meninggalkan fatwa-fatwanya yang berdasarkan dalil kemudian mereka mengikuti ulama yang datang belakangan namun masih tetap bersikeras mengaku diri sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i demikian juga masyarakat yang bermazhab Hanafi hanya sebatas kalau kita lihat dari pengamalan mereka hanyalah sebatas dakwaan atau klaim atau pengakuan Nah, begitu pentingnya masalah ini. Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya dari Imam Madhab dan yang lainnya semua menyeru kepada cara beragama yang benar supaya kita berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ittiba bukan hanya sebatas pengakuan kita menyandarkan diri berittiba' hanya sebatas ucapan namun bertentangan dengan perbuatan dan pengamalan oleh karena itu dalam ittiba kita itu harus betul-betul biihsan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan dan yang pertama-tama meluk agama Islam dari golongan sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang beritiba kepada mereka dengan ihsan dengan cara yang baik Itibaknya bukan setengah-setengah jadi tiba yang benar itu adalah mengambil contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bentuk-bentuk ibadah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari ajaran Islam yang murni dan cara mempraktikkannya harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru namanya berittiba bihsan. Kalau sudah kita berusaha berittiba bihsan, mengikuti dengan cara yang benar dan baik barulah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum diridhoi oleh Allah ila akhiril ayat. Nah ini yang masalah ini banyak beritiba sebagian dari umat Islam itu sifatnya adalah setengah-setengah amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambilnya namun dipraktikkan dengan cara yang salah. Nanti akan datang bahasan tentang masalah ini. Sebelumnya adalah kewajiban beritibak dalam agama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kemudahan dalam mengamalkan dinul Islam sebelumnya memahami dan bisa tidak harus dengan pemahaman para sahabat dan pengamalan para sahabat yang diambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ittiba mereka kepada nabi sempurna maka kemudian mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh yang wajib diteladani oleh generasi setelah mereka sampai datangnya hari kiamat nanti. Kita dikasih kemudahan namun banyak dari kita umat Islam ini mempersulit diri melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya sehingga orang itu terlepas dari yang namanya berittiba dalam memahami dinul Islam maupun dalam mengamalkannya. Dalam menjelaskan masalah ittiba ini diterangkan kewajiban taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Musa al Ashari tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perumpamaan kedatangan diri beliau yang akan menyelamatkan umatnya namun tidak semua umat itu ingin diselamatkan yang mau taat itulah yang akan selamat yang enggan tidak mau taat itu akan menjadi celaka dan dalam hadis yang lainnya disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Umat dakwah itu semua dan umat ijabah yang mau taat mati mengikuti seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang tidak mau sama sekali menerima Islam itu iba keengganannya adalah tidak mau masuk surga dan tidak akan masuk surga sama sekali dan kekal dalam neraka. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangannya setelah dikuatkan dengan sumpah Kemudian dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ursiltu bi illa dakhalan nar. Tiadalah mendengar akan kedatanganku dari umat ini baik itu Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia tidak beriman kepada apa yang Allah utus aku dengannya pasti dia masuk neraka. dari umat dakwah yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia siapapun mereka yang mendengar dan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diseru kemudian tidak mau mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka adalah orang yang enggan masuk surga dan akan kekal dalam neraka. Kemudian kalau dari umat dakwah yang menerima seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam mau, namun ada yang malas beribadah dan yang lainnya. Ini kalau masalah modal utama keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan ada pada dia kemudian dalam beribadah terjadi padanya kelalaian taksir tidak menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala namun keimanannya dijaga tidak dicampuri dengan kesyirikan orang-orang yang seperti itu adalah diistilahkan dalam kitab para ulama dengan murtakib al-kabirah pelaku dosa besar keengganannya mengikuti beritibak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna tidak dilakukan Namun dia menyambut seruan Islam dan tetap menjaga keimanannya tidak dicampuri dan kesyirikan Apa yang kurang darinya dari tidak menjalankan tugas sebagai bukti keimanan Tidak dijalankan mereka itu adalah termasuk tahtal masyiah Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun orangnya jahat mati sekalipun dalam keadaan melakukan tindak kejahatan namun ada modal utama yang dimiliki keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan orang ini adalah tahtal masyiah insya kalau Allah mau afa anhu wa ghafaralah dimaafkan dan diampuni dan diloloskan ke sorga. Syarat utamanya dia miliki yaitu iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Jadi kalau Allah berkehendak sekalipun orang itu tidak sholat, tidak puasa dan yang lainnya tidak dijalankan tugasnya sebagai orang Islam terkait dengan masalah sholat adalah menurut pendapat yang apabila dia melakukannya karena malas maka dia dikatakan telah kufur tapi kufurannya adalah di bawah kufuran yang mengeluarkan dia dari Islam maka kalau Allah mau berkehendak bisa saja diloloskan masuk surga tanpa melewati neraka mengalami penyiksaan sementara namun sebaliknya kalau Allah mau juga insya kalau Allah mau azabahu biqadri dhunubihi dia akan disiksa menurut kadar dosanya berapa layaknya menurut Allah akan disiksa kemudian ujung-ujungnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga dia malas ibadah tapi modal akidah keimanan yang tidak bercampur dengan kesyirikan ada sama dia maka ibaknya keengganannya masuk sorga adalah sifatnya tidak masuk bersama orang-orang yang duluan namun dia akan masuk bersama orang-orang yang belakangan nah ini yang tidak mau dari umat dakwah kekal dalam neraka yang tidak mau masuk surga dari umat ijabah artinya tidak masuk surga bersama orang-orang yang duluan masuk oleh karena itu hanya berdasarkan pengenalan kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu dari tiga landasan utama sehingga timbul kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya kita tuntut ilmu tentang Allah yang kita sembah diwajibkan kita untuk makrifat kepadanya untuk mengenalnya ilmu tentang itu kita tuntut kemudian tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pelajari sehingga lahirlah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada dinul Islam dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang sesungguhnya bukan hanya dakwaan, klaim atau pengakuan. Karena kalau mengatakan saya cinta kepada Nabi semua orang bisa. Namun bukti yang menunjukkan orang itu betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini sebagai kedua hasanah, sebagai uswah hasanah suri teladan yang baik, tergantung daripada pengenalannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan dibuktikan kecintaannya yang lahir dari mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terwujud dalam kehidupannya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah. Tapi kalau sifatnya orang itu tidak mau mempelajari tentang siapa nabinya yang sungguhnya, hanya ingin dengar pengajian tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang tahun baru Muharram, dengar sedikit tentang ceramah tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Maulid bicara tentang kehidupannya secara singkat maka dengan pengajian yang sifatnya menuntut ilmu yang sifatnya berkala tempo-tempo akan melahirkan ittiba yang tidak benar akhirnya apa dalam mengamalkan dinul islam orang itu mengambil mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya menurut mereka senang dikerjakan kalau tidak ya tidak maka terjadilah pengamalan yang sifatnya setengah-setengah maka terjerumuslah mereka mengikuti jalannya umat terdahulu yang tidak mengamalkan agamanya secara kafah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya apa afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd jadi kita berdiwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beritibak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan wa ma'atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu pantahu apa yang dibawakan kamu oleh Nabi SAW maka ambillah dan apa yang dia cegah hendaklah kalian jawab hentikanlah wattaqullah jalankanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala innallaha syadidul iqab sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih sangat keras siksanya jadi kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan disuruh kita untuk mengambil dan mengamalkannya. Apa yang dilarang disuruh kita untuk menjauhinya. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pesan lagi secara umum, wattaqullah dan jalankan ketakwaan kepada Allah. Maka kalau kita enggan tidak mau, ya tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kita terima innallaha syadidul iqab Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan menjelaskan bahwasanya dirinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangatlah keras siksanya apabila kita tidak mengindahkan peringatannya maka tunggu siksa Allah Subhanahu wa taala berapa tahun kita dikasih kehidupan tidak mendapatkan dampak jelek umpamanya dari apa yang kita lakukan dari kemaksiatan maka di akhirat adalah sudah pasti balasan baik untuk kebaikan-kebaikan yang sempurna di akhirat kita temukan kalaupun sebaliknya jelek amalan kita di dunia kemudian merasa tidak diberikan merasakan dampaknya di dunia ini badan dikasih sehat harta dikasih melimpah hidup dalam kenikmatan berujung pada kematian maka di akhiratlah akan ditemukan balasan yang tidak baik yang sempurna balasan yang tidak baiknya itu tidak ada kurangnya dan kalau dibanding dengan apa yang didapat oleh seorang kalaupun disegerakan oleh Allah diberikan sebagian dari dampak kejahatan yang dilakukan maka azab akbar azab yang besar telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk bisa menindaklanjuti menjalankan tugas dengan kesungguhan dalam doa kita minta ihdinas suratul mustaqim kemudian luangkan waktu sebanyak mungkin untuk bisa menggali ilmu tentang Islam yang sungguhnya yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan demikian akan terwujud ittiba yang sempurna dari diri kita oleh karena itu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus dibuktikan kita tampakkan dari diri kita kalau betul mengaku beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka buktikan itulah yang diterangkan dalam bahasan yang berjudul min Mawahiril ittiba bagian daripada yang nampak sebagai bukti tentang kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dijelaskan di sini adalah al iktidah bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh beliau fil i'tiqadat dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan i'tiqad keimanan akidah wal amal dan amalan-amalan zahiran wa batinan baik yang lahir ataupun yang batin Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Dijelaskan oleh ulama tafsir, redaksi susunan ayat ini adalah bentuknya kalimat berita, namun artinya adalah mengandung perintah. Artinya apa? Iqtadu bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang berkaitan dengan etikad harus kita berakidah dengan akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan Al-Aqidah As-Sahihah atau Al-Aqidah As-Salimah Al-Aqidah As-Salafiyah yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita lihat masalah yang dijelaskan sebagai bukti diri kita adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal etikad dalam masyarakat kita tidaklah bisa terbukti ini melainkan hanya pada sebagian karena terkait dengan masalah yang dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya banyak dari umat Islam tidak berani berpegang kepadanya mengimaninya padahal ini firman Allah Tuhan yang disembahnya dan sabda nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hal masalah akidah yang seharusnya ditanamkan sedini mungkin seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis wasiat ibnu kepada ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Ya gulam ini u'allimuka kalimat Wahai nak Saya ajarkan kepadamu berapa kalimat Dalam hadis yang awalnya adalah Ihfadillah yahfaduk Peliharalah Allah saya Allah akan memeliharamu Ini dari sini dipetik Tanamkan akidah sedini mungkin ini masalah ini adalah kalau kita tanamkan pada anak sedini mungkin maka tidak akan tergoyahkan dan bisa menjadikannya sebagai pegangan seumur hidupnya tidak terbawa arus pemahaman yang sesat dan lagi menyesatkan namun terkait dengan masalah akidah as-sahihah yang sesungguhnya yang kita jadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dalam berpegang kepadanya karena dijelaskan dalam Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dalam sunnahnya juga yang diwahyukan kepadanya namun banyak dari ulama tokoh agama tidak berani berpegang kepada apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi yang awamnya Bahkan ada ulama yang tidak berlebihan kalau kita lihat justru yang lebih selamat adalah orang yang awam yang tidak pernah terpengaruh akal pikirannya oleh pemahaman sesat. Sehingga di antara ulama karena menyesali tindakannya yang telah menghabiskan umurnya mendalami ilmu kalam, ilmu filsafat dan seterusnya di akhir umurnya menyesal karena habis waktunya sia-sia tidak ada yang didapat dari hasil kajian dan penelitiannya selain daripada qil wa Ulama ini mengatakan begini dibantah oleh yang ini dengan mengatakan begini. Hanya kata orang kata orang tidak ada firman Allah, tidak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diungkapkan di antara mereka ha anaga amutu ala dinil ajaiz. Inilah saya akan kembali berpegang mati menurut keyakinan perempuan-perempuan tua. Sekarang orang yang tidak pernah dikotori otaknya oleh ilmu-ilmu yang bersumber dari luar Islam tanya di mana Allah? Pasti dia akan menunjukkan di atas. Nah, ini tanya tuan guru, tanya ulama. Di mana Allah? Astagfirullah katanya. Kaget padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dalam nama atau tujuh kasus pertanyaan yang diajukan adalah Ain Allah sekarang kita tanya kepada tokoh agama dijawab astagfirullah jangan tanyakan masalah ini nanti kamu kafir. Padahal tiap tahun diulang dibaca kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacanya maka lalu dari sana maka lalu dari sana terus sampai melintasi melewati langit yang ketujuh siapa yang dicari di sana kalau bukan mencari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang membacanya, yang menerjemahkannya ke bahasa Sasak lagi tidak paham seakan seperti itu. Namun padahal dipahami. Namun dia tidak berani meyakini apa yang dipahami yang seperti itu dikarenakan apa? Dikarenakan tokohnya yang tidak berani beriman kepada masalah akidah ini akhirnya sebagai pengikut ikut-ikutan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh tokoh agama sehingga tidak berlebihan ulama dalam kitab mereka ada yang mengatakan budak perempuan di zaman Nabi penggembala kambing itu lebih paham tentang dinul Islam ketimbang Syekhul Azhar rektor Universitas Al Azhar katanya Kenapa dikatakan demikian? Tanya kepada Syekhul Azhar, Ain Allah? Dia tidak berani menjawab karena akidahnya tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan Sunnah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ain Allah? dijawab sama. nah ini demikian juga yang lainnya yang lainnya sehingga dikatakan Universitas Azhar dan orang-orang yang menjadi pengurusnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengajarkan akidah as-sahihah ini filsafatnya ada akidah yang murni akidah halus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya tidak ditemukan orang mengajarkannya di sana Aneh apa tidak? Ya jelas aneh dan terbukti kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keterasingan yang diajarkan dalam Islam yang dibawanya. Maka diantara lainnya adalah masalah yang sangat penting yang wajib kita imani adalah masalah di mana Allah Tuhan kita yang kita sembah itu ini adalah merupakan suatu masalah yang tidak luput dari bahasan tentang rukun iman maka keimanan yang pertama adalah beriman kepada Allah kalau sudah beriman kepada Allah kita mengimani wujudnya mengimani di mana dia ini harus ditanamkan pada diri kita yang telah tua atau dewasa menerima ilmu yang hak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah kemudian kita selamatkan orang yang bisa kita selamatkan dari anak dan istri kita karena masalah ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita jadikan pegangan dalam beritibak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum yang lainnya maka iktidak itibak kita adalah dalam masalah iktiqad di mana Allah dan yang lainnya dari yang dibahas oleh para ulama dan sebagaimana keterangan yang sebelumnya anak-anak kita kita sekolahkan harus butuh dari kita untuk meluruskannya terutama sekali masalah akidah tidaklah diajarkan kepada mereka sampai sekolah tinggi agama Islam diharapkan akan paham Islam betul namun banyak diantara mahasiswa kemudian keluar dari sana adalah memusuhi Islam tidak tahu dirinya menjadi musuh Islam pemahamannya sudah berubah mengalami cuci otak dari dosen-dosennya yang tidak paham tentang Islam yang sungguhnya sehingga Sekolah Tinggi Agama Islam dijadikan sarang untuk penyebaran pemahaman yang menyimpang yang merusak dinul Islam tapi dianggap bagian dari Islam yang antara lainnya adalah pemahaman yang menggabungkan diri dalam apa yang diistilahkan dengan jaringan Islam liberal dan yang lainnya. Jadi masalah etikad sebelum yang lainnya harus kita upayakan sebagai bukti kebenaran kita beritibak kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka apabila kita ingin mendapatkan petunjuk maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw kalau mereka beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya faqad ihtadaw maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi mendapatkan ihtidah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita tidak bisa terlepas dari beriman kepada hal yang diimani oleh para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita dijamin untuk mendapatkan hidayah. Berarti kalau diambil mafhum mukhalafah, pengertian yang sebaliknya kalau kita tidak beriman seperti apa yang mereka imani, maka kita sangat jauh dari hidayah. Jadi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini kita upayakan tentang masalah akidah sebelum yang lainnya, amalan kita amalan lahir, amalan batin maka harus sesuai dengan contoh dalam dinul Islam itu kita wujudkan dalam diri kita maka ini adalah merupakan bukti kita betul-betul menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah dalam kehidupan kita dalam kehidupan beragama terutama sekali. Kemudian bagi bukti yang lainnya adalah tahkimus sunnah wa tahakum ilaiha. Menjadikan sunnah sebagai pemutus perkara dan mencari penyelesaian hukum dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kaji dan pelajari untuk kita amalkan bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian nanya tentang sunnah Nabi untuk ditinggalkan. Ini beda orang-orang dulu sama yang belakang. Kalau orang dulu nanya tentang sunnah Nabi untuk dipraktikkan, kalau orang belakang nanya tentang sunnah Nabi untuk ditinggalkan. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bagian dari yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sehingga apabila terjadi perselisihan maka dituntut untuk mencari penyelesaian hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tiada sebagaimana para sahabat semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari penyelesaian hukum langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak maka kita dikatakan tidak beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuk fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus perkara pada apa yang diperselisihkan. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha dengan usaha keras dan maksimal untuk bisa menerapkan dalam kehidupan ini yang kemudian itu adalah menjadi bukti sebagaimana dijelaskan dalam masalah yang ketiga dari mazahir al-ittiba adalah ar-ridha bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi rela ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu ilmu tentang tiga perkara yang dikatakan pokok landasan utama dalam Islam yang harus kita tuntut ilmunya dahulukan prioritaskan dari yang lainnya sehingga dengan demikian punya ilmu tentang Allah tentang agama Islam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita berusaha keras untuk mewujudkannya sehingga kita betul-betul menjadi orang yang sanggup diatur oleh Allah sanggup diatur oleh aturan yang ada dalam Islam dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan demikian seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul sungguh telah merasakan lezat dan manisnya iman orang yang rela Allah jadi Tuhannya rela Islam jadi agamanya rela Nabi Muhammad menjadi nabinya ilmu tentang ini didahulukan untuk kita tuntut supaya betul-betul kerelaan kita kita buktikan dengan ketundukan mau diatur oleh Allah dan Rasulnya dengan aturan yang ada dalam Islam sehingga terjadilah pendekatan diri taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala di sana akan diberikan rasa nikmat dan lezat oleh karena itu dari kisah-kisah orang yang saleh dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah diberikan kenikmatan, diberikan merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama sekali ibadah yang namanya salat. Oleh karena itu salat ilmu tentang itu wajib kita berusaha untuk mempelajari dari kitab kecil yang membahas tentang salat kemudian yang pertengahan sampai mutawalat kitab-kitab yang besar supaya terjadi peningkatan ilmu kemudian peningkatan amal maka ini adalah jenjang yang harus kita jalani untuk bisa meraih lezat dan manisnya iman sehingga kalau semakin panjang salatnya imam semakin senang bukan seperti kenyataan yang masih pada diri kita yang lemah iman kita semakin panjang dalam hati gerutu rumun dalam angan marak mesak nabi tahu maunya cepat-cepat buktinya mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sendirian kemudian datang sahabat Hudzaifah bin Yaman atau dalam riwayat yang lain disebutkan datang Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdiri mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malamnya berdiri di sebelah kanan imam dia perlu sih goret-goret imam marat. Dia langsung berdiri tanpa permakluman pemberitahuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia akan mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang dibaca selesai surah Al-Baqarah dilanjutkan dengan Ali Imran dan seterusnya dari dalam satu juz sampai apa dalam satu rakaat sampai lima enam juz diselang-selingi dengan doa. Apabila disebutkan sorga dan kenikmatannya, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimasukkan ke sorga dan diberikan kenikmatan. Apabila lewat ayat yang dibaca menjelaskan tentang neraka dan ancaman bagi orang-orang yang jahat, Nabi SAW menyelingi bacaannya itu dengan ta'awuz mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayatnya 56 juz ditambah dengan selingan doa maka selesainya kapan? Menjelang fajar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam kanan Assalamualaikum warahmatullahi baru dia tahu ada orang yang ikut sholat bersama dia. Kenapa? Karena lezat nikmat yang dirasakan di dalam sholatnya. Ju'ilat kuratu aini fi salat. Suatu yang paling menyenangkan hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat. Dia bermunajat kepada Tuhannya, berbicara langsung dengannya. Keasikan Allah Tuhannya adalah dicintai melebihi kecintaan terhadap apa saja yang layak untuk dicintai dari anak istri, harta benda, diri sendiri. Maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada puncaknya maka keasikan berbicara berjam-jam tidak dirasakan mungkin kalau kita yang lemah iman apa mungkin ya bisa saja bertanya seperti itu namun buktikan dengan diri sendiri lihat orang yang bersama kekasihnya yang disayangi berjam-jam santai setengah hari atau satu hari dirasakan satu jam lewat temannya ndak disapa karena asyiknya batur lewat deketnya padahal lagu dinda tegurnya karena apa karena asyik bersama sang kekasih maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khalilullah satu dari dua nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Dan nabi yang keduanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu dalam tarikh disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam sampai usia senja lanjut usia baru mendapatkan keturunan. Kemudian apakah keturunan ini akan melalaikan dia atau mengurangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mengetes, menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan diwahyukan kepadanya lewat mimpinya disuruh menyembelih putranya yang satu-satunya yang didapat setelah lanjut usia ujian yang sangat berat betul-betul namun diselesaikan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya dengan penuh ketulusan lillahi ta'ala si anak juga bersabar dalam menghadapi cobaan ini maka terbuktilah bagi masyarakat dan kaumnya bahwasanya kecintaannya kepada Allah tidak berkurang dengan sebab adanya anak yang memang layak untuk dicintai. Nah, jadi kedekatan dalam pendekatan diri kepada Allah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada bandingannya, sehingga sholat berjam-jam itu semakin lama semakin asyik. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis oleh Nabi oleh disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kalau ada kesulitan yang dialaminya fazi'ilah salat Nabi cepat masuk dalam salat. Oleh karena itu di antara cara dalam mensikapi musibah karena musibah cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kita sikapi dengan yang diajarkan dalam agama di antaranya adalah melakukan salat dua rakaat seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika dalam perjalanan sampailah kepadanya berita tentang kematian saudaranya kemudian dia menepi dan salat dua rakaat setelah mendapat berita tentang musibah kematian saudaranya kemudian dijelaskan hakada as-sunnah demikianlah sunnah diupayakan untuk melakukan salat dalam musibah karena apa? Karena yang mendatangkan musibah adalah Allah kalau kita sikapi musibah yang diberikan oleh Allah akan mendapatkan ganjaran pahala apabila kita betul-betul rela atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan mensikapinya dengan sikap yang dijelaskan dalam agama sehingga terucaplah kata-kata alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam segala keadaan dalam keadaan musibah berujung kepada alhamdulillah karena apa dengan adanya musibah itu pahala didapatkan ganjaran bisa diraih Nah jadi kecintaan kepada Nabi Shallallahu cintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Tuhannya adalah satu dari sekian banyak bukti dari para pengikutnya yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan lezatnya iman yang telah berusaha dalam kehidupan untuk mewujudkan bukti tentang dirinya rela Allah menjadi Tuhannya, Nabi Muhammad menjadi nabinya dan Islam menjadi agamanya. Kemudian sebagai bukti yang lainnya yang harus terdapat atau terbukti pada diri seorang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di sini Rabi'an al-wuquf inda hududis syariah berhenti atau berdiri berhenti pada batasan syariat tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan banyak kewajiban dalam agama maka janganlah kalian sia-siakan dan telah memberikan batasan-batasan dalam agama janganlah kalian melampaui Iya, tidak melampaui batas adalah perbuatan tercela, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu al-mu'tadin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Oleh karena itu kembali kepada pokok bahasan pertama tadi, kita diberikan kemudahan dalam beragama disuruh mengikuti. Kalau kita pas itibak kita maka kita akan berhenti dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama tidak melampaui batas karena melampaui batas akan menyebabkan orang terjerumus terjerembab ke dalam pelanggaran maksiat bid'ah dan yang lainnya dan tentang tidak melampaui batas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kunu fi hadhil ummah, qaumun ya'taduna fi tuhur du'a akan ada pada umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan dalam berdoa. Bersuci batasan maksimalnya adalah tiga kali. Lebih dari itu orang itu telah dikatakan melampaui batas. Fakat asa dalam sehingga sungguh dia telah berbuat yang tidak baik dan zalim. Batasannya tiga, dia basuh muka tujuh kali dan yang lainnya ini adalah namanya tidak. Demikian juga dalam doa. Kemudian masuk dalam melampaui batas dalam bersuci adalah al isrofihe fihi malilma Berlebihan cara dalam menggunakan air. Oleh karena itu dalam berwudu upayakan untuk menjaga batasan supaya kita jangan termasuk tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang melampaui batas atau berwudu lebih dari tiga kali basuhan karena yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi pernah berwudu sekali sekali kemudian dua kali dua kali dan tiga kali tiga kali tidak pernah lebih dari melakukan basuhan tiga kali nah ini batasan apabila dilebihi orang melewati batasan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah akan menjadi semakin bersih suci tidak semakin kotor karena telah melakukan pelanggaran terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melampaui batasan yang telah ditetapkan dalam agama. Kemudian ia tidak berdoa melampaui batas dalam berdoa mohon sesuatu yang tidak layak bagi dirinya seperti umpamanya doa untuk pengantin ya Allah jadikanlah keduanya seperti pasangan Yusuf dan Zulaikha. Jadikanlah rumah tangga mereka seperti Nabi Muhammad dan Khadijah. Radiyallahu taala anha. Kita ini siapa pengantin yang kita doakan siapa? Sehingga minta permintaan yang setinggi-tingginya. Nah inilah dampak daripada meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Islam diajarkan apa yang kita butuhkan, dari segala aspek yang dibutuhkan oleh umat Islam ada keterangannya tinggal kita mau menggali setelah tahu mau mengamalkan apa tidak barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair ini adalah kata-kata tahniah ucapan selamat untuk kedua mempelai segala kebaikan keberkahan kita mohonkan supaya diberikan doanya adalah singkat padat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun eh, tidak dari umatnya akan membuktikan tentang akan terjadinya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW sehingga dengan demikian terjadilah kurbat al-Islam keterasingan dari ajaran Islam dikarenakan umat Islam lebih mendahulukan karangan-karangan ulama daripada yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi seakan tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang minta dengan permohonan yang melampaui batas ini adalah satu dari sekian banyak contoh orang yang pendek ya Allah jadikanlah saya tinggi ada yang tinggi kemudian jadikanlah saya lebih pendek ini adalah berdoa dengan amrun qad furiqa minhu masalah yang sudah selesai ditakdirkan terima saja karena tinggi rendah pendek dan seterusnya adalah merupakan bentuk yang dikehendaki oleh Allah menurut maunya dia bukan menurut maunya kita waladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha dialah yang membuat bentukmu dalam rahim ibumu menurut maunya dia oleh karena itu antar sesama makhluk untuk apa kita menyombongkan diri pada sesuatu yang bukan hasil kreasi ciptaan bikinan kita sendiri atau menurut maunya kita? Semua ada lebihnya, ada kurangnya. Oleh karena itu orang cacat lahir dari dalam perut ibunya dalam keadaan yang seperti itu kita Allah dia buta kita katakan wahai si buta atau timpang dan seterusnya Bukan kita menjelekkan orang yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk kurang yang seperti itu Namun perbuatan kita yang mencela orang itu adalah kembalinya kepada Allah yang menghendaki dia diciptakan seperti itu Semua orang maunya diciptakan sempurna Tapi insya Allah Allah berkehendak lain Menurut maunya dia bukan menurut maunya kita Kecuali sifat kesempurnaan khilqah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dikatakan oleh pamannya kalau tidak oleh istrinya khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u kau diciptakan terbebas dari segala celah seakan kau diciptakan menurut maunya engkau sendiri kegantungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu seandainya perempuan yang ada zaman Nabi Yusuf alaihi salam melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu taala anha karena bagaimana kegantengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempesona itu maka bukan hanya sekedar jarinya diiris tapi hatinya akan diiris luwama zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna qat'al qulubi 'alal aidi perempuan-perempuan yang menyalahkan Zulaikha kenapa dia jatuh cinta kepada Yusuf sementara mereka kemudian diundang disediakan buah-buahan dan pisau kemudian waqalat ikhruj alaihinna wahai Yusuf keluar kemudian dipelototi oleh perempuan yang hadir maka kemudian jari-jari tangannya diiris tidak terasa sakitnya karena apa? karena melihat Jamal Yusuf kegantengan dari Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu Nah, jadi orang dikehendaki oleh Allah dalam penciptaannya itu menurut maunya dia. Oleh karena itu tempat kita adalah tidak boleh jadi guru kalau orang cacat jasmani. Tidak boleh ikut kuliah dari jurusan tertentu karena cacat. Ini adalah sangat jauh dari ajaran Islam. Sehingga yang cacat itu merasa rendah diri tapi kalau di Saudi bawahnya tidak pandang bulu siapa mereka cacat tidak cacat mau jadi guru yang penting dia ada kemauan untuk belajar dan kemudian mengajar. Biar dia nulis dengan tangan kiri begini dan kanannya begini tak jadi masalah. Karena apa? Karena tidak ada yang menjelekkan orang karena cacat yang ada pada dirinya. Karena dia yakin semuanya itu adalah kehendak Allah yang ini cacat dikehendaki oleh Allah dari rahim ibunya ini semua adalah pembentukan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi mau tinggi mau pendek dan yang lainnya memang sudah demikian diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tertentu kemudian jangan dia menyalahi Kudrat artinya menyalahi takdir sudah takdirkan begini maunya begini maka akan masuklah dalam kelompok orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Kemudian terkait dengan bahasan selanjutnya adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatahaqqaqu illa idza kana al-'amalu muwafiqan lisyari'ah fi umurin sittah. Dalam beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa terbukti terwujud dengan benar melainkan apabila amalan kita itu berkesesuaian berkecocokan dengan syariat dalam enam perkara. Pertama adalah sebabnya. Sebab melakukan sesuatu adalah sebab yang syar'i. Melakukan amalan harus sebabnya ada jelas dalam keterangan agama. Kalau tidak ditetapkan sebabnya hanya berdasarkan logika umpamanya seperti orang menganggap malam barakah malam maulid nabi atau malam isra mi'rajnya kemudian malam itu dikhususkan untuk salat tahajud Salat tahajud adalah amalan sunnah dalam Islam tapi mengaitkannya dengan sebab malam itu adalah dikatakan malam mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pada malam yang seperti itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah atau dilahirkan ke dunia ini maka penetapan sebab untuk dikatakan malam tersebut malam barokah kemudian tahajud yang dilakukan dengan sebab itu maka tahajudnya itu akan menjadi amalan bid'ah dalam agama karena tidak berkesesuaian dengan sebab yang ditetapkan dalam agama kemudian yang lainnya dari yang harus kita tepati dalam beribadah melakukan amalan adalah al-jins jenis dari perbuatan yang dilakukan hendaklah amal ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan syarat dengan agama dalam jenisnya bahwanya ibadah korban telah ditetapkan berdasarkan agama bahwasanya binatang yang dipakai berkorban hanyalah yang disebut dengan al-an'am binatang ternak, onta, sapi dan kambing tiga macam binatang ini kemudian ada orang mau berkorban dengan kuda kemudian menurut akal logikanya apa sih bedanya kemudian dia berkorban dengan kuda jenis yang ditetapkan dalam agama adalah onta sapi dan kambing maka Udhiyah korban yang dilakukan dengan jenis binatang yang tidak sama maka tidaklah didapatkan pahala berkorban. Jadi kalau menurut logika, menurut akal, menurut rayu apa sih bedanya? Sama-sama ngasih daging, ya menurut kamu. Nanti kalau sudah kamu punya bumi langit baru bikin aturan seperti itu. Ya Allah Subhanahu wa taala menentukan jenisnya itu menunjukkan tidak boleh yang lainnya. Seperti halnya juga korban dengan uang. Dengan alasan orang miskin kita bagikan 20 ribu lebih senang dia akan menerimanya daripada menerima satu kilo daging bawahnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang punya agama yang menciptakan manusia dia bikin aturan yang seperti itu jenis korban dengan uang tidak disyariatkan walaupun dengan alasan seperti tadi jangan sampai kita merubah hukum dengan menetapkan yang bukan jenisnya disamakan dengan yang ada keterangan jenisnya dalam agama kalau mau daripada merubah hukum kasih ini daging dan ini pakai beli beras dan bumbu Demikian halnya juga dalam zakatul fitri jenisnya adalah makanan pokok umumnya. Diperincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengeluarkan berdasarkan rayunya mengeluarkan zakatul fitri dengan menggunakan uang. Kalau diserahkan kepada panitia, uang diwakilkan kepada mereka untuk membeli beras kemudian dibagikan beras maka benar tapi kalau diserahkan uang, didistribusikan uang, maka itu yang tidak benar. Nah, jadi harus kita melakukan sesuatu yang jenisnya sama sehingga ibadah yang kita lakukan menepati dalam jenisnya baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qadru jumlah bilangan nominalnya harus sama kita semua maklumi salat yang lima waktu bilangan rakaatnya sudah ditentukan ada yang dua, ada yang tiga dan ada yang empat kemudian ada orang mau menambahkan rakaat subuh dibikin tiga, maghrib dibikin empat, kemudian zuhur, asar, dan isya dibikin lima. Kan ini baik juga amalan kalau kita tambahkan. Menurut rayunya seperti itu, tapi karena sudah menjadi ketetapan yang tidak boleh dirubah jumlah bilangannya itu maka penambahannya itu akan menyebabkan rusaknya ibadah tersebut tidak sah dikatakan subuh maghrib zuhur asar dan isya kemudian dalam kaifiat hayat atau cara dalam mewujudkan amalan yang kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana mewujudkannya harus mengikuti kefiat yang ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh umpamanya amalan yang namanya zikir. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kemudian barulah akan mendapatkan faedah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi tatma'innul ketenangan hati akan didapat dengan berzikir namun berzikir yang bagaimana yang menepati kaifiat dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terikat dengan bilangan harus dengan bilangan tertentu mana yang boleh dilebihkan dilebihkan tidak jadi masalah mana yang ada ketentuannya tidak boleh dilebihkan harus kita taki diikat diri kita mengikuti dalam jumlah bilangan tadi ini terkait dengan masalah ini mungkin masih segar dalam ingatan kita masuk pada minggu yang ketiga dari zikir yang dilakukan di Narmada Convention Hall gedung pertemuan Narmada semua pakai seragam putih-putih dipimpin oleh seorang ustadz dari Jawa yang namanya Haryono zikirnya ngintek-ngintek ngangguk-ngangguk dengan lafad yang tidak dicontohkan seperti ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Latif ya Latif ya Latif sambil ngangguk-ngangguk nginget-nginget orang yang tidak paham tentang agamanya yang sungguhnya akan membenarkan cara yang seperti itu tapi bagi yang paham tidak akan kena pengaruhnya sekalipun kebanyakan orang melakukannya dan dari apa yang kita lihat dari tayangan channel-channel yang ada hampir semuanya menampilkan yang seperti itu doa bersama di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah beliau mendapatkan laporan dari amil gubernur yang ada di Irak karena ini sudah ada orang yang berdoa bersama dipimpin oleh seorang mendoakan umat Islam dan Amirul Mukminin. Karena dilihat caranya tidak berkesesuaian dengan syarat dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian dibalas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala kirim mereka suruh mereka ke sini ke Madinah dan temani mereka. Begitu sampai di Madinah maka Umar berkata kepada bawabnya kepada satpamnya persiapkan siapkan pecut begitu dia masuk pemimpinnya paling depan diubak oleh Umar dipecut langsung apa salahnya karena melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya berzikirnya adalah baik berdoanya adalah baik tapi dengan cara jama'i bersama-sama dipimpin oleh seorang itu itulah yang menyimpang yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini doa bersama Kemudian zikir bersama, insyaallah sudah berapa kali dalam berapa pertemuan sudah tiang singgung masalah yang disalahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian lahir kata-kata ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah contoh yang ada, jangan kalian mengada-ada. Karena dalam hal urusan agama kalian sudah dicukupkan. Mau berzikir, ambil zikirnya dari kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tatbik praktik ikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita lihat keterangan yang ada dalam hadis bisa menyebabkan orang salah tafsir, salah memahami, salah interpretasi yang berdampak kepada salah dalam tatbik praktik. Padahal kelompok zikir atau majelis zikir yang dimaksud di sana apa? Kajian bahasan tentang ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dia adalah satu kaum berkumpul di masjid dari di rumah dari rumah-rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya dari keterangan para ulama mereka berkumpul dalam majelis ilmu Kemudian yang lainnya itu disebutkan yang namanya majelis zikir itu adalah bukan zikir bersama mereka berkumpul di satu tempat masing-masing zikir sendiri-sendiri. Dan ini sangat jelas contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat lima waktu dikerjakan berjamaah, safaran hadaran dalam keadaan musafir ataupun tidak, tapi zikirnya semua kembali kepada mengamalkan sendiri sendiri tidak pernah ada contoh sekalipun cuma satu kali sekedar jari waktu doang menarik riwayatnya silahkan bawakan lagu dinara sekalipun satu kali tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah melakukannya sehingga ada dijadikan contoh oleh karena itu kalau mau selamat mendapatkan ridha Allah maka harus mengikat diri dalam melakukan ibadah dalam beberapa hal harus berkesesuaian dengan beberapa hal yang disebutkan dalam agama kemudian yang lainnya adalah waktunya harus sama dan tempat harus sama terkait dengan masalah waktu korban umpamanya mulai masuk waktunya hari idul adha sampai akhir hari tasyrik 4 hari datang orang maunya berkorban dari awal bulan Zulhijjah ini waktunya tidak tepat maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti usul sementara orang daripada menimbulkan korban yang sangat banyak kenapa sepanjang tahun tidak dibuka waktu untuk berhaji haji itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah al-hajju ashurum ma'lumat jadi jangan kita dengan logika dengan memandang suatu dengan sebab maslahatan yang rajih kuat menurut pendapat otak kita lupa bahasanya agama itu adalah mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tempat. Kalau mau haji wukufnya di Arafah, jangan di tempat yang lainnya. Kalau mau itikaf tempatnya di masjid, jangan tempat yang lainnya. Mau tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, jangan mengelilingi makam kuburan wali dan seterusnya. Ini tempat-tempat yang seperti ini harus kita jalankan ibadah yang berkaitan dengan tempat tertentu tidak boleh menyelisih ini apabila kita menginginkan itibak kita benar dan sempurna dan dijamin akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka berpikir karena mikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mewajibkan atas hambanya tugas dalam beribadah kemudian dia pikirkan tentang kurang yang dilakukan sebagai hamba menyebabkan dia menangis dalam kesepian dan kesendiriannya ada keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ainani la tamassuhu manar ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api maksudnya adalah pemilik mata tersebut tidak akan masuk neraka Ainun bakat apa min khasyatillah yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ainun batat tahrusu fi sabilillah itu mata yang melek berjaga piket di jalan Allah Subhanahu wa taala terjadi jihad dia piket ditugaskan maka dijaga tugasnya dengan baik maka dengan perbuatan yang seperti itu akan dapat keutamaan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Maka imam menjaharkan bacaannya pada salat malam. Tentang salat malam itu kalau dilihat jumlahnya atau dilakukan sendirian maka seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar bacaannya hampir tidak terdengar kemudian Umar bin Khattab membacanya dengan suara keras dan nyaring Kemudian Abu Bakar disuruh mengeraskan, Umar disuruh memelankan. Kemudian terkait dengan masalah jamaah yang dibutuhkan untuk tasmi kepada makmum dijaharkan seperti halnya solat malam. Wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalik sabila jangan kau keraskan sampai mengganggu orang lain dan kau pelankan sampai kamu sendiri tidak mendengarnya carilah jalan tengahnya ini yang disebutkan terkait dengan masalah doa dan termasuk juga adalah melakukan bacaan pada waktu sholat jadi sesuai dengan kebutuhan kalau mamunya banyak butuh untuk dikeraskan sedikit seperti surat biasa sholat jahriyah maka dilakukan dengan suara keras bahkan menggunakan pengeras suara pun untuk tasmik kepada makmum tidak jadi masalah apakah seorang harus mengikuti Imam Syafi'i dalam segala hal? tidak kalau mau beritibak kepada imam yang sekaligus menyebabkan orang beritibak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat maka ikutilah pesan dari imam-imam semuanya dari imam-imam ahlus sunnah wal jamaah agar kita beragama mengikuti dalil yang dalam kata-kata yang ringkas mil haithud dalil condonglah kamu berpegang kepada dalil kuat terserah itu pegangan imam siapa saja yang penting kuat dalilnya kau pegang adapun mengikat diri dalam segala hal ini yang para imam sendiri tidak menginginkan hal tersebut sehingga dari mereka Ada yang mengatakan tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapatku sampai dia tahu dari mana sumber pengambilanku. Ini adalah wasiat yang tidak diindahkan kita diperintahkan dengan bimbingan para imam untuk bisa beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kata ulama Abdullah bin Mubarak ambil dari keterangan ulama sebatas kau bisa memahami maksud Allah dan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikat diri itu yang tidak diinginkan oleh semua imam madhab. Jadi yang diinginkan oleh semua adalah beritibak kepada dalil. Apakah bacaan kita makan daging? Kuda itu binatang yang halal tapi terkait dengan masalah untuk dijadikan binatang korban itu tidak benar korban dengan menggunakan kuda adapun masalah makan daging kuda tidak jadi masalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan Allah taala alam subhanakallah bihamdika asyhadu